Kanjeng Nabi dalam lahirnya juga pernah salah dalam lahirnya. Karena Nabi memberi izin orang-orang munafik gak ikut perang. Salahnya secara fikih adalah kewajiban perang zaman itu. Karena zaman itu memang orang-orang kafir juga merangi kita sehingga kita dibolehkan merah merangi. Jangan hanya cerita Nabi perang berarti perang syariat jarak gitu. Nabi perang karena di perangi jelas ayatnya udzina lilladzina yuqatalun diberi izin bagi yang alami yuqatalun di perangi baru diberi izin perang jangan langsung bangun tidur perang itu nggak ada ayatnya qatilul ladzina yuqatilunakum merangi yang merangi kamu wa akhrijuhum ya min haitsu akhrajukum musir yang ngusir kamu jadi jadi perang itu akibat bukan sebab akhirnya nabi itu secara fikih itu salah secara fikih karena memberi izin orang munafik tapi Allah ketika sama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena kekasihnya ngendikane sudah dimulai afawahu angka. Muhammad tenang wae wis tak sepuro. Cuma aku takok kena apa kok buka izin. <laughs> Tapi itu kalimatnya afawahu dimulai dengan kalimat yang menyenangkan afawahu. Jadi ibarat sampean salah sama orang tua. Wes sepeda mbok ora pamit itu serapa salah. Cuma aku tetap takok alasan mau apa gitu loh. Tapi bilang, "Wis gak apa-apa, Sepeda motor itu gowo, buat dol ora popo Cuma aku tak kok kena opo. Tapi muka dimai, ora popo sih. Kayak apa Allah sama nabinya. Jadi mengkonfirmasi saja dimulai dengan afawahu. Lima adin talahum. Wong karwan wong munafik gak di amal malah buat raperang. ira perang. Yus ya malah rata tau magum Jadi makanya terus orang-orang soleh kalau berdoa apa? Waj'al sayyati sayyati man ahbab Ya Allah jadikan kesalahan saya adalah kesalahan yang orang yang kau cintai. Nah, yang paling dicintai Allah tentu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya main tak beri, tak beri ijazah. Kali ini tak ijazahkan nggak apa-apa, karena ini hadis sahih musalsal. Umatnya Nabi kok gak enak bi. Kontra ebek pangeran sebelum salah itu sudah ada kontrak. Makanya Nabi itu ngundikannya bangga sekali. Oh, itu khamsan lam yuk tohunna nabiyun kopli atau ahadun ming kopli. Saya diberi lima hal hadiah sama Allah yang umat sebelumku, nabi sebelumku tidak diberi hadiah itu. Di antara hadiah itu terbesar adalah wa'uti tu khawatima suratil baqarah. Saya diberi hadiah akhir dari surat Baqarah. ada hadiah gimana? Allah itu sudah naikkan kontrak dengan kita. Kita disuruh doa sama Allah. Rabbana la inna innasina waktu. Ya Allah, suatu saat saya salah. Padahal kita pasti salah. Suatu saat Gusti, ya. suatu saat kita salah, jangan kasih sanksi loh. Oke, oke, mau oke. Itu lu tuh kok udah enak gimana? Sebelum kita salah, naikkan kontrak sama Allah. Robbana la tu'akhidna innasina au akhtona. Ya Allah jangan jatuhkan sanksi kepada kita jika suatu saat saya lupa atau salah. Allah na'am. Allah jawab, nah. Makanya Nabi senengnya bukan main. Tentang apa? Saya diberi hadiah akhir surat tapi sekarang jadi fitnah tadi. Yang kiai baca itu dipakai tahlilan. Kadang-kadang yang baca agak ya paham. Yang kritik juga agak paham. <laughs> Jadi ya sudah inalilah wa inna ilaihi <laughs> Sebetulnya itu diabadikan di tahlil itu karena itu surat yang luar. Tapi sebagian yang baca agak paham sehingga ya dingin saja wong nggak paham. Tapi kalau kita yang paham itu luar biasa, wong belum salah. Sudah ada perjanjian la akhirna innasina au akhtona. Sama Allah dijawab, "Nah, yo iya, mat, umatem nak salah orang langsung tak siksa. Aman." Maksudnya dintain tobat aja terus salah terus. Kayak apa? Makanya beda. Nabi itu begitu bangganya dengan surat akhir surat apa? Bakor. Terus tafsir kedua. Umat ini adalah umat yang sifat Allah itu selalu aktif dan dua-duanya. Dua-duanya aktif. Ini perlu eh, perlu saya sampaikan berkali-kali. Dua-duanya aktif. Sehingga orang soleh itu nggak boleh mengadili orang dolim. Itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini logikanya ya. Pernah ada cerita, ada orang soleh sedang sujud, diinjek sama orang fasik, al asi lah orang fasik. Karena orang soleh ini diinjek, orang soleh bawaan orang soleh itu ya kadang gampang marah bawaan orang soleh. Tapi pas marah itu nyatut nama Allah. Fawawahi la yaghfirullahu laka. Pakai nama Allah. Ada kan dia bilang asemane kue itu malah gak apa-apa gitu. Karena misoh-misoh sendiri itu kan urusan dia. Tapi pakai namanya Allah. Fawawahi la yaghfirullahu laka. Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu Allah langsung memberi wahyu ila nabi hada zaman ke nabinya zaman ini. Allah ngendikan gini. Ini yang cerita Rasulullah. Mang dalladzi yata'alla alayya Allah aghfira li fulan. Faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Orang itu tak ampuni, yang sujud amalnya tak hilangkan. Kenapa Allah tersinggung? Wong saya ini bisa akhir, bisa ngampuni. Kenapa kamu nyifati saya hanya uadzib? Jadi kira-kira Allah tuh tersinggung. Wong sifatku itu yo ya yakfir wa yu'adzib kok ganti yu'adzib tok iku piye. <laughs> Jadi sifatku kan hilang sitok gitu. Paham ya? Jadi kalau kamu melihat orang-orang maksiat, pikiran kamu Allah yu'adzibuhum itu enggak fair. Bisa saja Allah yakfiru lahum. Tapi kamu milih situ tok, yaitu sifat yu'adzib itu enggak fair. Harusnya ya yakfiru lima yasa, wa yu'adzibu mayasa. Tapi orang soleh ini, wawah la yakfiru wahulaka, itu Allah tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena Allah hanya disifati yu'adzib, bukan disifati yakfir. Padahal Allah bisa yu'adzib, bisa yakfir. Sehingga wasi ketika seperti itu, dia qatilu ahad bin nas ila Rasulullah, yaitu wasi adalah qatilu Hamzah. Ketika Nabi da'a alaihi, tidak usah diterjemah, itu sama Allah malah wasi dikasih tau. Bahkan turun ayat laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw. Jadi kita melihat ahlul maksiat, oke kita tidak cocok dengan mereka. Tapi tidak cocok tetap berharap mereka tuh kita tarbiyah. Karena kita tidak boleh nyifati, Allah azibuhum kotan. Mungkin ramelok dadi pangeran kok kotan. Isawaya Allah yakfiru lahu. Itu pelajaran bagi kita. Jadi ternyata si soleh tadi ditegur sama Allah. Kamu tidak bisa seperti itu. Mangdalladzi yata'alla alai Allah itu corong Jawa sumpah serapah. Kok iso aku buat sifati u'adzib tok wong aku iso akhfir. Makanya di Quran itu ada wa yu'adzibal munafikina. Ayatnya apa? Insa'a au yatu. Nah, ini dalil-dalil nopo kalau jenengan mendukung Islam nopo wasatiyah. Jadi an ilmin. Jadi saya dukung gerakan ini satu an ilmin, dua memang secara etika. Pak Kures itu orang sepuh, tentu pilihan itu setelah sekian baca tafsir, baca referensi, beliau seorang akademisi, profesor doktor. Tapi saya tetap mohon dukung kita itu an ilmin, apa? An ilmin. Memang dari awal Allah mensifati dirinya bisa yakfir, bisa adzib. Kenapa kita memastikan yu'adzib? Wong Allah bisa? Ya. Nah dengan demikian kamu menetapkan sifat Allah dua-duanya. Jadi yang soleh ya tetap khawatir, jangan-jangan ada masalah. Yang fasek pun tetap ada harap, harapan. Makanya masyur Dawe Sidina Ali yang dikutip hampir semua ulama, apa ala unab dihukum fil fakih kulal fakih apa perlu saya ceritakan siapa yang ahli fakih sebenarnya apa kata Sayyidina Ali? Sebagian orang malah memarfokan ini ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ini tidak hadis marfo, gawe Sayyidina Ali pasti tercermin dari keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya siapa itu al faqih kul al faqih atau Sayyidina Ali, malam yuknitin nas min roh matillah walam yu aminhum min mak Apapun kondisinya orang, jangan putus asakan dari rahmatnya sehingga Nabi itu pernah sangat serius ngadepi orang-orang fasik. Tapi setelah dimultazam sama Allah ditegur. Kalau kamu begitu, rahmat rahmat saya kata Allah kamu batasi. Semenjak itu Nabi terus rileks. Dan Nabi kalau ibadah itu mesti milih yang paling gampang. Makhuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amroini ilakhtaron apa? Aisarahuma pasti milih yang paling gampang. Termasuk Nabi unik itu tofarogiban. Semua sahabat itu tofa apa tofu musyatan, semua tawaf secara jalan. Tapi Nabi tofa rogiban. Sehingga kata ulama-ulama usul fikih afdal mana? Ya afdal tawaf secara jalan karena al ajur bi qadrit. Tapi untuk Nabi itu afdal tofa rogiban. Kenapa? Karena Nabi adalah muallimul ummah, pengajar umat. Kalau Nabi tidak tofa rogiban, maka orang akan bilang syarat sahnya tawaf harus jalan. Barokahnya Nabi naik unta, orang mengesahkan tawaf secara rokiban. Tapi saya keterusan, jangan nom-nom dong nganggu sekuter, kok tabis. Ini kalau ya cocok. Wah, ya nak sing sepo-sepo itu udah kalau berlebihan lah. Meskipun sah tapi kalau nganti risi, buan terbenturan yang disai itu. Boyo ya, itibak Nabi itu paling enggak ya kesamaan sepuhnya atau apa Nabi kan. Ini ndak, sementing sah apa? Wah repot ya. Terus bukti berdua gini, kalau Nabi itu ingin ibadah itu paling ringan. Suatu saat setelah Fatuh Mekah, Nabi kayak apa rindunya sama Ka'bah al-Musharrafah itu, sama Al-Ka'bah al-Musharrafah. Nabi saking rindunya minta sama Abu Tolha al-Hajabi itu. Minta Usman ya, Usman bin Tolha al-Hajabi itu. Usman namanya ini, Minta kunci terus masuk Ka'bah. Itu keluar dari khimah, itu Nabi senangnya bukan main. Karena Fatuh Mekah. Lebu Ka'bah senengnya bukan main. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, itu kelihatan hazinan. Kelihatan susah, tersiksa. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, kenapa engkau gelisah padahal tadi kelihatan seneng? Wadid tu anni lam adkhul. Saya suka andikan tadi saya ada masuk Ka'bah. Kenapa ya Rasulullah? Jangan-jangan umatku ngira ini penting. Dan itu ber, berat. Sampai jadi perdebatan ulama. Oke, apakah sunat masuk Ka'bah apa? Tidak. Sebagian ulama bilang tidak. Alasannya Nabi getun Jawa Jawa itu kecewa, nyesel. Kenapa saat tadi masuk? Jangan-jangan umatku nanti merasa itu keharu dan itu repot. Nah kita tidak usah dilarang, tidak punya kesempatan. Alhamdulillah, <laughs> dilarang nggak dilarang sudah tidak punya kesempatan. Nah ini yang terakhir kenangan saya, sama menerangkan dan tambah mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini betul ini sesi terakhir ini. Begini, salah sun mangkun nafihi wajada halawatal iman. Tiga hal ini kalau ada pada kamu atau pada siapa saja, maka menemukan halawatal iman, manisnya iman. Ini mungkin yang jarang dijelaskan orang adalah manis itu apa? Kata Ibnu Hajar al Asqalani sebagai pensarah Bukhari, termasuk manisnya manis adalah al iltizat al akli, merasa nyaman secara berpi, berpikir. Nanti saya bacakan takbirnya sebelum saya tutup apa ngaji bareng ini. Begini misalnya, kita ngikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu beliau punya al jamalul waji. Nabi itu orang paling ganteng. Tentu beliau punya, punya al jamalul soti. Suaranya Nabi itu luar biasa. Tapi yang paling luar biasa tentu al jamalul akli. Akalnya Nabi itu luar biasa jamal, luar biasa indah. Artinya gini, andai kan Anda seorang profesor atau seorang alim alama, seorang kiai yang paling alim. Terus dikasih tahu nabi, misalnya dikasih tahu Islam. Sing gawe donya iki. Iku Fir'aun. Kan mesti tersiksa. Logikanya gimana? Wong Fir'aun lahirnya di bumi kok bikin bumi. Kan dulu buminya timbang. Wong mesti ra iso turu sampe. Iki ajaran nopo ra iso turu. Tapi ajaran ini mengatakan sing gawe alam raya ini Allah. Allah itu awal, Allah itu kok kodim kan terus iso turu ya sadone lah nak sing gawe luwih di dhisik paham ya terus sing gawe ku ala kulli syai'in kodire oh, wis sadone lah jenenge gawe alam mesti ala kulli syai'in nah, terus misalnya diajak paham ateis alam ini ndak ada kemudian ada penciptanya apa ya ketiadaan oh, ora oh, iso turu sampean Bagaimana mungkin al-adam yakhluku maujudan alam yang maujud diciptakan oleh Adam. Oh, saya zaman.